أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan pada sore hari ini Insya Allah kita akan mengkaji tentang, tentang pentingnya tauhid di masa-masa sulit sebagaimana ya judul yang telah antum ketahui. Karena memang ya tauhid adalah merupakan a'zamu wajibin alal insan. Kewajiban yang paling agung di atas manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul, dakwah mereka satu. Semuanya yaitu mendakwahkan tauhidullah jalla wa ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku saja. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Di mana rasul itu berucap, "An hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut tagut dan jauhi tagut-tagut. Allah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi, semua rasul mereka membuka dakwahnya dengan tauhidullah. Tidak pernah kita mendengar seorang rasul yang membuka dakwahnya dengan perbaikan ekonomi. Tidak pernah kita mendengar seorang rasul yang membuka dakwahnya dengan politik terlebih dahulu. Tidak pernah kita mendengar seorang rasul yang mereka membuka dakwahnya dengan ya mengingkari maksiat-maksiat tidak. Kenapa? Karena maksiat yang paling agung adalah syirik. Sebagaimana kewajiban yang paling agung dan ketaatan yang paling agung adalah tauhidullah jalla wa ala. Maka dari itu ya akhi azan ya Allah wa iyakum manhaj para nabi adalah yang mendakwahkan manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Dan ini ya kenapa para nabi dan para rasul membuka dakwahnya dengan tauhidullah. Ya. Banyak alasan karena yang pertama, ya akhul Islam azan ya Allah iyakum. Bahwasannya kunci ataupun syarat diterimanya amal adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah seseorang diterima amalnya kalau dia tidak tidak mentauhidkan Allah? Bukankah Allah berfirman la in asyrakta la amaluk Lain asyrakta jika kamu berbuat syirik kata Allah, layahbatanna amaluka, niscaya Allah akan batalkan amalan-amalanmu itu. Niscaya amalmu itu batal kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini alasan kenapa para nabi dan rasul membuka dakwah mereka ya dengan tauhidullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatlah Islam azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya tauhid itulah yang memberikan motivasi dan kekuatan untuk mengamalkan syariat-syariat Islam. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya berkata awwalu ma nazala minal qur'ani fil jannati wan nar yang pertama kali turun dalam Al-Quran dari ayat-ayat Al-Quran tentang surga dan neraka, tentang akidah. Kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun tentang jangan kamu mencuri, niscaya kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran, jangan berzina, niscaya kami tidak akan meninggalkan berzina. Kenapa Pak? karena mereka tidak siap karena akidah belum menghunjam di hati. Ketika akidah belum menghunjam di hati mereka, mereka tidak akan mampu untuk sami'na wa Seorang hamba tak akan mungkin ya mampu mentaati Allah kalau akidahnya belum menghunjam di hati. Makanya Pak, ya, kalau antum misalnya mendakwahi orang yang belum mengenal Allah, belum mencintai Allah, belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, kamu jangan ngerokok. Pasti dia akan menolak. Ya. Yeah. Mas, kamu jangan mendengarkan musik. Pasti dia akan menolak. Kenapa? Karena hatinya atau akidahnya belum muncul di hatinya. Rasa cinta kepada Allah belum bersemi di hatinya. Tapi ketika seseorang sudah mencintai Allah, Seseorang sudah mengenal Allah, seseorang sudah takut kepada Allah, seseorang yang ya, yang sudah betul-betul tumbuh rasa taslim kepada Allah. Maka pada waktu itu ketika dia mendengarkan sebuah dalil, dia akan segera berkata sami'na wa ata'na. Ya Allah ya akal Islam azan ya Allah. Makanya lihat hasil daripada dakwah Rasulullah. Kita lihat ayat-ayat hukum rata-rata turun di kota Madinah. Kewajiban tentang apa tentang hukum-hukum Islam, ya ahkam yang berhubungan dengan hudud, kewajiban haji, puasa, dan banyak lagi syariat-syariat Islam, ya itu hukum-hukum tersebut kebanyakan turunnya di kota Madinah. Kenapa demikian, akhi? Ya, itu menunjukkan tahapan dalam berdakwah. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Inna kata ti kauman ahlal kita. Hai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadat la ilaha illallah. Wafirwayatin ila ayyuhahidullah. Hendaklah, kata beliau, yang pertama kali kamu dakwahkan, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Muad bin Jabal akan menghadapi sebuah ya kaum dari ahli kitab. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Muad, bahwa yang hendaknya kamu pertama kali dakwahkan wahai Muad yaitu tentang tauhid. Pengenalan tentang Allah. Pemurnian ibadah hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Fa inhum atau Kalau mereka mentaatimu tentang masalah ini, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في في كل يوم وليلة. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu. Subhanallah, ini ya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya bagaimana tata cara berdakwah. Karena ya akal Islam azani Allah ya sekali lagi ya untuk mampu menjalankan syariat Islam tanpa akidah yang kuat dan tauhid, seseorang tidak akan mampu menjalankannya. Karena hawa nafsu manusia itu kata Allah apa Pak? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ya, belum lagi setan dan bala tentaranya. Iblis yang sudah bersumpah kepada Allah dan berucap, "Fabima aghwaytani aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah sesatkan diriku, aku akan sesatkan hamba hamba dari jalan yang lurus. Maka dari itu, ikhwatlah Islam azan ya Allah wa iyakum. Inilah hikmahnya para nabi di dalam berdakwah. Karena ya akhi, hakikat tauhid itu apa sih? apa yang diinginkan dari dakwah tauhid. Hakikat tauhid itu artinya mem memurnikan ibadahnya kepada Allah. Sehingga seorang hamba berdoa hanya kepada Allah. Seorang hamba bertawakal hanya kepada Allah. Seorang hamba berharap hanya kepada Allah Takutnya hanya kepada Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena karena Allah. Itu sebetulnya tujuan daripada tauhid ya akhal Islam azan ya Allah wa Ya, ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya Allah telah adalah satu-satunya zat yang maha agung, yang maha kuat, yang memberikan rezeki kepada dia, yang menciptakan langit dan bumi, Ketika seorang hamba menyadari tentang hal ini, dia yakin bahwasanya Allah Maha Kuat dan Allah Maha Kasih Sayang dan mempunyai sifat-sifat yang sangat sempurna. Dari situ akan tumbuh apa? keimanan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat ya. Al-Qur'an seringkali ya mengingatkan tentang tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Sebuah contoh misalnya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, beribadahlah, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu Allah mengingatkan bahwasanya Robmu adalah Allah yang telah menciptakan kamu. Karena Allah yang telah menciptakan kamu, kewajiban kamu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Wassama abina langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Ya fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki buat buat kamu. Coba ya, ketika kita seseorang dari kita berpikir, masya Allah, langit, bumi, gunung, semua ini ternyata penciptanya adalah Allah. Ketika seorang hamba melihat bagaimana dalam ciptaan Allah terdapat nama-nama dan sifat Allah. Coba aja untuk lihat ya. Bagaimana Allah menurunkan hujan? Kenapa Allah tidak menurunkan hujan itu sekaligus bagaikan Anda menuangkan air dari ember? Bagaimana rasanya kalau ternyata hujan itu seperti itu, Mas? Seperti antum menuangkan air dari ember. Bur, begitu saya yakin akan hancurlah kehidupan manusia. Tapi kenapa Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes? Bukankah itu menunjukkan bahwa yang menurunkan air hujan itu mempunyai sifat lembut kepada hambanya? Yang mempunyai sifat kasih sayang kepada hambanya? Iya. Lihatlah akal Islam azani Allah wa Bagaimana Allah menciptakan bumi yang begitu sangat ya luas dan kokoh dengan bangunan-bangunan dan gunung-gunungnya. Tidakkah itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah? Tidakkah itu menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Kalau Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dahsyat, bagi Allah mampu untuk menolong hamba-hambanya, bagi Allah mampu untuk membela hamba-hambanya, untuk mengabulkan doa hamba-hambanya, maka dari itu Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dari itu kata Allah, janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan ya padahal kamu mengetahui bahwasanya yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwatul Islam, ketika seorang hamba ya telah mulai mengenal Allah siapa Allah, mulai muncul rasa cinta di di hati kepada kepada Allah. Makanya apa? Orang yang belum muncul rasa cinta di hatinya kepada Allah sebatas mengucapkan Islam berarti ya belum belumlah muncul keimanan yang hakiki di hatinya itu. Oleh karena itu ya ketika ada orang Arab Badawi berkata, "Kami beriman." Allah mengatakan apa? Katakan hai Muhammad, katakan kalian Islam, jangan katakan kami is iman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum berkata orang-orang Arab Badawi itu berkata orang Arab Badawi itu apa katanya amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Katakan hai Muhammad, kamu belum beriman. Tapi ucapan kami is Islam, karena keimanan itu belumlah masuk ke dalam hati kalian. Akal Islam, a'azani Allah wa ayyakum. Ketika seorang hamba mengenal Allah dan Allah itu dahsyat sekali adabnya dan bagi Allah mampu untuk mengadab hamba sekonyong-konyong. Maka disitulah akan tumbuh rasa takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itulah ya yang akan apa? menjadikan seorang hamba takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun dia sendirian. Ikhwatul Islam azani Allah wa Nah, sebetulnya inilah Bapak sekalian ya, yang diinginkan daripada tauhidullah jalla wa ala. Maka dari itu, ya kalau kita perhatikan di masa-masa sulit, di masa-masa paceklik, di masa-masa ya manusia ditimpa kesusahan dalam permasalahan ekonomi, demikian pula berbagai macam malapetaka, musibah menimpa seakan tak ada henti-hentinya. Maka tauhid itu sangat penting sekali kepada Allah orang yang ditimpa musibah ketika dia tahu bahwasanya ini dari Allah apa yang seharusnya muncul dari hatinya dia akan berusaha untuk ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa wa as'aluka ridha ba'dal qada Ya Allah aku mohon kepada engkau ridha setelah keputusan qada Aku mohon kepada engkau ya Allah ridha dengan ketentuan yang engkau tentukan pada diriku. Seorang hamba akan berucap sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak daripada hamba laki-lakimu, anak daripada hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Madin via hukmu Hukummu berlaku pada diriku. Adlun fiya qaba'uk Dan begitu adil keputusanmu terhadap diriku. Itulah ucapan seorang mukmin ketika dia mengenal siapa Robnya. Bahwasanya Robnya itu maha adil. Robnya tak pernah mendolimi hambanya sedikit pun juga. Dia yakin musibah ini pastilah ada hikmah di balik semua itu. Sehingga pada waktu itu seorang hamba akan terhibur daripada musibah yang menimpa dia. Dari mana dia tumbuh, tumbuh keyakinan ini Pak? Karena dia yakin tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang sia-sia. Mungkinkah Pak Allah berbuat sesuatu yang sia-sia? Abadan. Tidak mungkin seorang hamba yakin bahwasanya Allah perbuatannya tak ada, tak ada yang sia-sia. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Imran apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya kata Allah apa? Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda buat siapa Pak? Buat orang yang berpikir. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah qiyamah yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah kiaman ya ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa ala junubihim dan ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan mereka pun memikirkan penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Setelah mereka menciptakan langit menciptakan langit dan bumi hasilnya apa? Mereka berucap Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Itu hasil daripada dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dia yakin Allah tidak mungkin melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan awan, Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat, Tak mungkinlah Allah menciptakan makhluk-makhluk ini sia-sia, tidak mungkin. Demikian pula Allah menguji seorang hamba, tak mungkin sia-sia. Ketika ia mendapatkan musibah dari Allah yang Allah berikan kepada dia berupa sakit, berupa bencana, dia yakin pasti di balik ini ada hikmah di belakangnya. Dia yakin Robnya maha adil. Robnya tak pernah mendolimi hambanya. Inna Allah la yadlimu mithqala darrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi sebesar biji sawi pun juga. Kalau sudah yakin begitu Pak, pasti akan muncul apa? Kesabaran. Pasti akan muncul apa? Ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia yakin bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin itu ternyata menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Iya. Dia yakin seperti ini kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah mengabarkan akan adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan yang di sana Allah akan berikan balasan berupa surga buat orang yang mentaatinya. Berupa neraka buat mereka yang memaksiatinya. Ketika dia yakin, ya Allah, ya, saya dapat musibah ini mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa saya. Ya Allah mudah-mudahan dengan musibah ini ya Allah Engkau angkat derajat saya Saya ridho ya Allah dengan musibah ini Asal engkau tetap ridho kepada saya Subhanallah Makanya ya Seorang mukmin yang betul-betul sudah mentauhidkan Allah begitu Pak Makanya Rasulullah SAW sangat kagum dengan kehidupan seorang mukmin itu. Ya, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah kata Rasulullah apa dalam hadis yang dikatakan Muslim, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair sungguh mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu urusannya semua semuanya baik in asabatu sarra syakar fakana khairullah kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur kepada Allah jadilah kebaikan buat dia wa in asabathu darra sabar dan bila ditimpa kesulitan, kesusahan, dia sabar. Fakana khairullah, Maka itu pun jadi kebaikan buat dia. Falaisa ya dan yang seperti itu kata Rasulullah tidak pernah terjadi kecuali mereka kecuali pada orang yang beriman saja. Siapa? Itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pengaruhnya luar biasa kan? Dahsyat sekali. Ya. Makanya ya akhi, orang yang mentauhidkan Allah tidak pernah dia putus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena dia tahu rahmat Allah itu sangat luas sekali. Rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Rahman Rahim, selalu dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang sangat luas rahmatnya. Yang merupakan sifatnya. Dan Rahim adalah merupakan perbuatannya. Ketika dia apa ya, yakin bahwa rahmat Allah sangat luas, Pak. Dia tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang kurang tauhidnya ada orang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata apa yang terjadi sudah setengah tahun lebih doanya tidak dikabulkan. Apa yang terjadi lama-lama lama-lama bosanlah ia untuk berdoa. Akhirnya apa? Dia pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ya ibu, dia berkata, "Wahai Ustaz, saya sudah setengah tahun lebih mohon kepada Allah dan berdoa supaya rizki saya ya diluaskan. Ternyata sudah setengah tahun lebih doa saya tak kunjung dikabulkan ya Allah. Saya marah Ustaz. Marah sama siapa, Bu? Marah sama Allah. Kenapa saya sudah setengah tahun lebih doa saya tidak dikabulkan kata dia. Akhirnya saya ancam Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan dalam tiga hari ini, saya nggak mau sholat. Saya nggak mau sholat kata si ibu ini. Dan sudah tiga hari lewat ternyata tidak dikabulkan juga. Saya sudah tiga hari ini saya nggak sholat dan saya nggak mau sholat. Masya Allah itu menunjukkan ikhwatul Islam kepada lemahnya tauhid dia. Padahal kalau dia berpikir sedikit bahwasanya Allah begitu sangat luas rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Allah masih memberikan rezeki kepada dia berupa rezeki, ya kenikmatan-kenikmatan, dia bisa bernafas, dia bisa masih bisa makan dan yang lainnya. Subhanallah. Apa dia tidak ingat akan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada dia? Ya, dari semenjak dia lahir sampai dia besar, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ketika Allah sedikit cabut kenikmatan dari dia, kenapa dia tidak bersabar sedikit? Allah ingin uji dia untuk melihat bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim Apakah manusia mengira akan dibiarkan berucap, kami beriman, sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim kata Allah sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka dengan ujian itu apa? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang imannya benar-benar jujur dan siapa yang iman imannya hanya dusta dan tulisan saja. Nah, inilah akal Islam ya yang diharapkan dari keimanan kita kepada Allah. Tauhidullah jalla wa ala. Kemudian ya akhi, apa yang diinginkan dari tauhid juga? Yang diinginkan dari tauhid, Pak, ketegaran dalam beriman. Ketika seorang hamba yakin ya bahwasanya Rabb yang maha kuat al-qawi al-matin ya maka seorang hamba yakin bahwasanya dialah satu-satunya zat yang bisa menolong dirinya manusia tidak bisa menolong manusia tidak bisa memberikan pertolongan daya dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa taala Makanya kan kita disuruh untuk memperbanyak mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan izin Allah. Kekuatan, daya dan upaya itu semua milik Allah Subhanahu wa taala manusia, Pak. Kalau bukan Allah yang memberikan kepada dia kekuatan, dia tidak akan mampu. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi apa, Pak? Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Hai hambaku, kata Allah. Setiap kalian itu sesat. Kecuali orang yang aku berikan hidayah kepada dia, maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada dia ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum kata Allah hai hambaku setiap kalian itu telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku akan berikan pakaian ya ibadi kullukum ja'i setiap kalian itu lapar kata Allah illa man at'amu illa man at'amtuhu kecuali orang yang aku berikan makan kepada dia fastat'imuni maka mintalah makan kepadaku ut'imkun niscaya aku akan berikan kepada kepada kamu ya jelas Pak kita ini Pak kalau bukan karena dari apa dari Allah pemberian kesehatan barangkali kita tidak bisa makan Bapak punya harta melimpah ruah, tapi dikasih penyakit sama Allah sehingga Bapak tidak bisa menikmati makanan gimana? Banyak orang seperti itu. Ya. Yeah. Banyak orang yang diberikan apa namanya kekayaan harta dan dan yang lainnya, tapi Allah berikan kepada dia penyakit sehingga dia tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Siapa yang bisa memberikan makanan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Makanya ya Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam disuruh menyuruh bahkan untuk kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa sih makna la haula wala quwata illa billah? Apa la haula wala quwata illa billah itu? La haula wala quwata illa billah itu kalimat apa? Tahu kan tuh Kata Syekhul Islam Taimiyah, la haula wala quwata illa billah kalimatul isti'anah. Kalimat yang menunjukkan bahwa seorang hamba minta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita menjawab adzan pas hayya ala sholah, jawabnya apa Pak? Hayya ala sholah. Antum jawab apa? La haula wa la quwata illa Loh, kenapa ya pas disuruh sholat, kita disuruh baca la haula wa la quwata illa billah? Jawabnya, karena sholat itu perintah dan butuh kepada kekuatan iman. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, kita tidak akan mampu untuk pergi sholat, iya kan? Coba bayangkan mas, banyak sekali orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah hidayah. Ketika dipanggil, hayya ala sholat, tidak peduli. As-salatu khairum minan naum. Tidak mau juga tidur. Apa bangun untuk tidur? Apa untuk sholat? Hayya alal falah. Dia pun tak apa namanya hatinya pun tak terbetik untuk sholat. Subhanallah. Ya. Tapi ketika antum ketika mendengar hayya alas sholat, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Muncul di hati kita untuk sholat. Kita segera pergi berwudu Siapa coba yang memberikan hidayah kepada anda kalau bukan Allah? Iya kan? Iya Allah. Iya. Makanya apa? kita nih beriman kepada Allah itu semuanya fadlum Allah, karunia dari Allah. Kita ini dibisa, dibisa diberikan kekuatan bisa ngaji, alhamdulillah. Di sini kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan tentang penjelasan-penjelasan agama, semuanya fadlum Allah, Karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Muad bin Jabal apa? Ya Muad, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Muad, Jangan kamu tinggalkan di belakang solat untuk mengucapkan Allah a'inni ya Allah bantulah aku. Untuk apa? Ala zikrika untuk berzikir kepada engkau ya Allah. Wa syukrika mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku ya Allah. Minta pertolongan kepada Allah Pak bahwasanya Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita dan kekuatan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita tak akan mampu. Oleh karena itu, Pak, di antara doa penduduk surga apa? Hah? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami terhadap ini. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kami tidak akan bisa mendapatkan surga ini. Ya, betul. Itulah keimanan. Itulah fungsi daripada tahu tauhid. Ketika seorang hamba meyakini bahwa dirinya lemah dan bahwasanya daya dan upaya itu hanya milik Allah, kekuatan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah semua dari Allah Subhanahu wa taala maka dia pun menjadi seorang hamba apa Pak? Yang bersyukur pertama, yang kedua apa? Yang senantiasa hanya minta pertolongan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, Pak, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, apa kata kata Rasulullah? Ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat hai gulam. Ihfadillah Ihfadka Jagalah Allah Niscaya Allah akan menjaga kamu Ihfadillah Tajidhu tujahaka Jagalah Allah Niscaya kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu Ida sa'alta fas'alillah Kalau kamu minta kepada Allah Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Wa idha sta'anta fasta'in billah Ya dan kalau kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Dengan seperti ini seorang hamba akan tegar hidupnya. Karena dia yakin, ya, semua kekuatan dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya di kewajiban dia apa beru berusaha sehingga dia pun kuat dia untuk menjalani kehidupan ini. Dia yakin semuanya Allah yang akan membantu dirinya. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Betapa agungnya pengaruh tauhid kepada seorang seorang hamba. Dia tidak akan pernah takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kenapa, Pak? Karena dia beriman kepada Allah bahwasanya keriduan Allah itu segala-galanya. Ya tidak? Sahih. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ardallaha bisakhatin nas, wakalahullahu uh, eh, kafallahu mu'natan nas." Siapa ya kata Rasulullah yang mencari keriduan Allah dengan kemurkaan manusia maka Allah akan cukupi ia dari manusia. Waman ardan nasa bisakhatillah dan siapa yang meridokkan manusia, mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah, wakalahullahu ilan nas, maka Allah akan cerahkan dia kepada manusia, Allah tidak akan bantu dia. Maka ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, Pak, dia betul-betul beriman kepada Allah. Dia tidak akan takut cercaan orang-orang yang mencerca. Yang terpenting dia sudah berusaha mentaati Allah, terserah manusia mencerca atau tidak. Karena bagi saya keriduan Allah segala-galanya. Akan tegar dia di dalam ya berpegang kepada sunnah. Apalagi di zaman sekarang nih Pak. Di zaman yang penuh Masya Allah ya. Orang yang berpegang kepada sunnah itu dicaci, dimaki, dituduh dan yang lainnya subhanallah. Ya, saya sering mendapatkan telepon Ustadz kakak kakak saya dicerai sama suaminya kenapa gara-gara yang ngaji sama ustadz masya allah Ustadz, saya diusir sama orang tua. Kenapa? Dituduh sesat gara-gara celana saya cingkrang. Ustadz, ah berbagai macam udah terlalu bosan saya mendengarkan ya pengaduan-pengaduan seperti itu. Yang sebetulnya kalaulah ya dia paham bahwasannya ketika dia mentauhidkan Allah, tujuan dia adalah mencari keriduan Allah. Tak perlulah ia mengadu. Kalau dia sudah tahu ini hak, kalau dia sudah tahu ini berasal dari Rasulullah SAW, kuatlah dan pegang kuat-kuat walaupun manusia mencerca dia. Dahulu para sahabat, subhanallah ya ketika mereka masuk Islam, ini dia Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak ya, begitu tegarnya karena apa, mencari keriduan Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk Islam, apa yang terjadi, Pak? Ibunya demo, nggak mau makan. nggak mau minum, pokoknya nggak mau makan, nggak mau minum sampai saat masuk ya kembali kepada kekafiran. Akhirnya apa kata saat hai ibu? Kalaulah kamu punya nyawa seratus Lalu setiap nyawa itu keluar satu demi satu aku tidak akan pernah mendengarkan meninggalkan agama ini. Dari mana Pak? Tauhid. Tauhid yang sudah menghunjam di dada seorang hamba. Iya. Ketika tauhid sudah menghunjam di dadanya, dia sudah yakin bahwa kebahagiaan itu hanyalah didapati dengan cara beriman kepada Allah. Makanya Pak, ya, orang yang sudah betul-betul mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kenapa, Pak? Orang yang mentauhidkan Allah, yang sempurna tauhidnya, dia akan lebih mementingkan cintanya Allah kepada eh, Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada seluruh manusia. Iya tidak? Iya. Dan orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya, bukankah dia akan mendapatkan manisnya iman? Subhanallah, iwallah. Iya Kata Rasulullah apa? Talatatun. Ya. Ada tiga perkara. Mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang tiga perkara ini kata Rasulullah ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? An Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua selain Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Ketika dia betul-betul lebih mencintai Allah dan Rasulnya, Pak. Daripada seluruh manusia, dia akan lebih mementingkan perintah Allah dan lebih mementingkan apa? Menjauhi larangan larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu dia tidak peduli bodoh amat saya dikeluarkan ditendang dari perusahaan nggak masalah yang penting saya tidak berbuat maksiat saya ya yang terpenting selamat dari api neraka walaupun bos saya tidak suka kepada saya disitulah pentingnya tauhid terkadang kan begitu ya ada orang kerja ketika dia sudah ngaji pak tahu pekerjaannya ternyata tidak halal. Kerja di bank konvensional, kerja di tempat-tempat alat musik. Ketika dia ngaji, ya, dia akan dihadapkan kepada dilema. Dilema. Aduh, gimana ini kalau saya kerja haram, kalau saya tinggalin gimana anak istri saya? Disitulah pentingnya tauhid. Ketika tauhid sudah menghunjam di dada dan yakin Allah yang memberikan rezeki kepada dia, dia akan tawakal kepada Allah. Dalah, bismillah saya tinggalkan saja. Tawakal saya kepada Allah sambil saya nanti berusaha mudah-mudahan ya setelah saya keluar rezeki yang Allah berikan lebih berkah dari ini. Ya. Banyak Pak. Saya punya teman ya, dia kerja di Bank Mandiri sudah GM general manager Pak. hidupnya enak masya Allah gajinya ya puluhan juta mulai dia tertarik dengan dakwah ini mulai dengerin radio mulai terus sudah mulai ternyata kepentok ketika dia mendengar ceramah nggak boleh ya bahwasanya kerja di bank konvensional itu haram nah tuh sementara gajinya sudah sangat besar jaminan hidupnya luar biasa Mana yang harus dia pilih antara iman ataukah saya tetap dimurkai oleh Allah? Tapi alhamdulillah dia, dia punya istri yang soleha. Ya, dan ini memang peran istri. Istrinya berkata, "Mas, udahlah Mas. Lebih baik kita hidup sederhana daripada kita dimurkai oleh Allah." Ya. Itulah yang memberikan kekuatan kepada dia. Akhirnya udahlah tinggalkan. Ya. Dia tidak ambil pesangon sedikit pun juga dia tidak mau ambil. Akhirnya dia berusaha mencari pekerjaan lain, Pak. Kata saya tanya kepada kepada dia, Bapak, ketika mencari pekerjaan lain itu gimana tuh Ustaz berat? Saya biasa gajinya, masya Allah 50 juta per bulan lebih. Ternyata dengan pekerjaan saya ini paling satu satu bulan itu cuma dapat sejuta dua juta uh, jauh banget ya gimana gitu biasa enak terus seperti itu tapi saya yakin mudah-mudahan ini lebih berkah bagi saya masya Allah itulah tauhid berarti tauhid itu sudah menghunjam di hatinya ya dan alhamdulillah ternyata apa yang terjadi dengan kesabaran dia sedikit demi sedikit usahanya menanjak menanjak menanjak menanjak alhamdulillah yes dia selalu memberikan apa SMS kepada saya Alhamdulillah Ustaz Ternyata Allah berkahi usaha saya Alhamdulillah Ustaz Ternyata Allah berikan kemudahan kepada saya Alhamdulillah Pak Itulah insya Allah ganti yang terbaik buat Bapak Ya, memang butuh kepada tau apa kekuatan iman betul Allah.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 Di antara ya akhi <clears throat> pengaruh tauhid yang dahsyat terhadap kehidupan seorang hamba yaitu bahwa tauhid menjadikan seorang hamba itu dia tidak ingin merendahkan dirinya di hadapan siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak ingin ya bila ia dilecehkan atau direndahkan oleh manusia. Dia ingin hanya merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang sifatnya tangan di bawah itu menunjukkan akan kehinaan dan kekerdilan jiwanya. Karena orang yang senantiasa di tangan di bawah, dia sudah menghinakan dirinya sendiri. Ya. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, Pak, dia tahu bahwasanya dirinya adalah hamba Allah dia punya kemuliaan sebagai seorang hamba Allah. Yang dia pikirkan adalah ya bagaimana saya bisa mengorbankan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang dia pikirkan. Makanya lihat para sahabat ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa untuk diinfakkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikutlah Abu Daud dan yang lain yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dahulu para sahabat ketika mereka ingin berinfak dan tidak mendapatkan apa-apa, ya di rumahnya untuk diinfakkan, mereka pergi ke pasar jadi tukang kuli. Sengaja pak, mereka pergi ke pasar ngapain jadi tukang kuli? Buat apa? Ya, rupanya subhanallah. Ya hasil dari kulinya itu diupah langsung diinfakkan di jalan Allah. Siapa di antara kita seperti itu? Yang luar biasa Lihat para sahabat yang subhanallah pengaruh tauhid mereka yang sudah menghunjam di dada-dada mereka. Mereka tidak ingin menjadi orang-orang yang senantiasa meminta karena mereka tahu bahwasanya dirinya hamba Allah yang hanya merendahkan dirinya hanya kepada kepada Allah, bukan kepada manusia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya ini ada telepon kayaknya ini bunyi ini bunyi ini bunyi banyak banget ya bunyi semua kan mungkin uh, ininya mengganggu kali ya enggak sudah baik Kalau Islam azani ya Allah. Makanya apa? Ya. Dahulu para sahabat walaupun mereka miskin tapi mereka tidak pernah menghinakan dirinya. Walaupun mereka orang-orang yang miskin, mereka tidak pernah menghinakan dirinya dengan cara minta-minta kepada manusia. Karena mereka tahu bahwa sifat minta-minta itu merupakan sifat yang hina. Sedangkan dirinya seorang hamba Allah, dia tidak mau menghinakan kecuali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah subhanallah ya pengaruh yang dahsyat daripada apa? Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslim. Itu yang dipikirkan, itu yang dipikirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa Pak? Kalau kita lihat subhanallah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling apa namanya bahu membahu. Yang miskin mereka perhatikan. Dahulu ya di zaman Rasulullah SAW itu pak ada yang disebut dengan ahlu sufah. Antum tahu siapa ahlu sufah? Mereka yang tinggal di masjid, mereka orang-orang miskin, ya tidak punya sanak saudara handai taulat, dia pun tidak punya harta, akhirnya tinggalnya di masjid dan adalah para sahabat yang punya kemampuan selalu setiap hari memperhatikan mereka. Selalu memperhatikan teman-temannya. Kenapa, Pak? Karena mereka beriman kepada Allah. Mereka mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada apa-apa, semuanya itu kembali kepada tauhid, kepada akidah yang menghujam di dada seorang seorang hamba sahih Allah ya dia beriman dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia afdal afdalun nas orang yang paling utama ya adalah orang yang paling ber, bisa memberikan manfaat kepada manusia ya subhanallah ikhwatul islam azan ya Allah wa iyyakum di antara pengaruh tauhid ya akhi yang bisa memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan seorang hamba yaitu seorang hamba wala dan baroknya jelas karena siapa masalahnya dia yakin bahwasanya satu-satunya sesembahan yang berhak disembah itu siapa Pak? Allah Allah yang dia sembah maka konsekuensinya dia harus berlepas diri dari semua yang disembah ya selain Allah. Dia harus berlepas diri daripada apa? Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu wala dia berikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan dia pun benci kepada orang-orang yang berbuat syirik dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas wala dan bara. Ya. Sehingga pada waktu itu apa? Akan menimbulkan sifat apa? Lemah lembut dan tawadu kepada kaum mukminin. Makanya Allah ya ketika mensifati para sahabat gimana? Muhammadur Rasulullah. Walladzina amanu أشي ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya mereka keras terhadap orang kafir dan saling kasih sayang terhadap kaum mukminin ya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keras di sini bukan berarti keras tanpa ilmu ya. Keras yang sifatnya arogan tidak. Sebab dahulu para sahabat ya walaupun mereka keras terhadap para sahabat orang-orang kafir tetap dalam masalah muamalah tetap mereka bermuamalah Ya Rasulullah SAW sampai menggadaikan pakaian besinya kepada orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Tetap muamalah duniawiyah tetap berjalan dengan orang-orang kafirin. Ya. Tapi sini keras dalam masalah akidah tentunya. Nah, seorang muslim yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, dia tidak akan pernah mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pengaruh yang sangat luar biasa dahsyat, Pak, ya, dalam kehidupan seorang mukmin. Sehingga dahulu para sahabat ya ketika perang terjadi perang Uhud, perang eh, apa namanya? perang Uhud, seorang anak sampai membunuh bapaknya yang kafir yang berada di pasukan kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu tidak ada kehormatan buat, buat mereka. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Sehingga akhi azani Allah wa iyakum. Ketika seorang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib berlepas diri dari setiap orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya akhi pengaruh yang dahsyat yang memberikan pengaruh kepada seorang mukmin dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu akan menimbulkan ketawaduan di hatinya. Kenapa? Karena dia beriman itu bukan atas karena daya dan upaya dari diri dia. Sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang memberikan hidayah iman kepada dia siapa? Allah. Jadi buat apa kalau begitu dia sombongkan? Saya sudah ber banyak beramal soleh. Memangnya yang memberikan kepada kamu kekuatan amalan soleh siapa? Allah. Jadi buat apa kamu banggakan? Makanya seorang mukmin itu subhanallah yang mentauhidkan Allah nggak pernah terah apa sulit untuk dimasuki penyakit ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub itu berarti Pak dia belum sepenuhnya mengakui bahwasanya daya dan upaya itu semuanya dari dari Allah. Belum dia merealisasikan kalimat la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan dia mengatakan nih saya beramal soleh ini akibat kehebatan saya dalam beriman. Seakan-akan dia berbangga kepada orang-orang yang mungkin dia dia lihat ya ibadahnya kurang daripada dirinya. Ya, saya saya puasa Senin, Kemis terus, saya tahajud terus, saya menuntut ilmu terus, saya yakin saya lebih baik dari dia. Subhanallah. Padahal kalau dia ingat bahwasanya dia itu ya sholat karena Allah yang memberikan kekuatan kepada dia. Kalau dia tahu bahwasanya dia zakat, dia puasa, semua amal soleh itu adalah karunia dari Allah, saya yakin buat apa dibanggakan? Justru dia takut ya ujub itu akan menghabiskan amalan-amalan soleh dia. Makanya seorang mukmin itu tidak pernah ya melihat orang lain itu lebih baik dari eh, melihat orang lain dia merasa lebih baik daripada daripada dia tidak pernah. Iya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa amalan soleh, keimanan dan dan ketakwaan itu hanya Allah yang Maha tahu. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa Sedikit ya saya memberikan dan menyebutkan kepada antum pengaruh-pengaruh tauhid agar antum bisa memahami apa yang saya inginkan daripada judul yang sedang ingin saya bahas yaitu pengaruh tauhid di masa-masa sulit. Kalau seperti itu jadinya kita sekarang di masa sulit bukan? Pak, masa sulit bukan, Pak? Sulit apanya? Banyak kok ikhwan-ikhwan yang kaya raya nggak sulit. Rizkinya banyak nggak sulit. Terus yang sulit apanya? Ada ikhwan yang banyak juga yang sulit hidupnya. Ya dari itu juga kesulitan sudah ada. Bahkan dulu Abu Hurairah samping, saking laparnya sampai pingsan-pingsan, Sampai-sampai banyak sahabat nganggap ini orang gila. Saking laparnya, Bapak Masya Allah sesulit apapun masih bisa makan nasi. Ya kan? masih bisa makan tempe ya nggak? Iya. Dulu para Rasulullah pernah tiga hari tiga malam nggak dapat makanan. Ya sampai diikat batunya di perutnya. Saking laparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa sulit nggak? Jadi zaman sekarang dengan zaman dahulu masa sulitnya sulitan mana ya? Iya. Ya, sekarang masa sulit. Kenapa? Karena pertama ya dari sisi sulit dalam masalah istiqomah. Sulit dalam masalah istiqomah nih mas. Jelas sekarang kita ini hidup di zaman fitnah. Fitnah, syubhat, merajalela. Pemikiran-pemikiran sesat luar biasa. Kemaksiatan jangan tanya. Bid'ah dan khurafat tersebar di mana-mana. Iya kan? Antum melihat Masya Allah ya di luar sana fitnah itu menyebar Pak perempuan-perempuan yang telanjang ya yang menggoda iman seorang pemuda terkadang demikian pula antum melihat bagaimana subhanallah ya syubuhat merajalela di koran-koran di majalah-majalah orang-orang Syiah sekarang sudah subhanallah mulai terang-terangan dia ya sampai mereka berani terang-terangan menulis di Republika itu bahwa Al-Quran itu sudah tidak otentik katanya. Iya. Sampai mereka, subhanallah banyak sekali ya pemikiran yang seorang mukmin khawatir jangan sampai dia itu ya kemudian gugur di tengah jalan. Akhirnya dia tidak bisa is istiqamah. Kefakiran bukan yang ditakutkan Rasulullah. Rasulullah tidak khawatir umatnya fakir, Pak. Rasulullah bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Kefakiran bukan yang itu yang aku paling khawatirkan kepada kalian. Wa ma akhsha alaikum an tuftaha dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian kata Rasulullah apa? Dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha Lalu kalian berlomba mencari dunia Dan kalian pun dilupakan oleh dunia Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, silahkan mencari dunia. Tapi di sini Rasulullah sangat khawatir ya umatnya itu dijadikan lalai dengan dengan dunia. Fatuhlikukum kama ahlak ahlakatkum. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian binasa oleh karena dunia. Sibuk cari dunia akhirnya lupa. Iya. Yeah. Nasallahu assalamata wal Maka bagaimana? Apa fungsi tauhid di zaman penuh penuh fitnah seperti ini? Di zaman yang sulit seperti ini, sulit dalam artian terkadang seseorang mukmin untuk membela keimanan supaya tetap langgeng sulit sekali. Karena begitu banyak fitnahnya, syubhat, maksiat dan yang lainnya. Maka jelas Pak, tauhid itu sangat berperang sekali. Iya. Seorang hamba yang mentauhidkan Allah dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah yang dia hanya bertawakal kepada Allah yang dia hanya karena apa takut kepada Allah dia hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah maka ketahuilah Pak bahwa orang-orang yang seperti ini tidak akan termudoroti oleh fitnah. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika menyebutkan tentang zaman fitnah apa kata Rasulullah? Ya. Satu radul fitan alal qulubi udan uda. Kelak nanti fitnah itu akan ditampakkan ke hati seutas demi seutas. Sedikit demi sedikit fa'ayyu qalbin ushribaha nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, maka akan diberikan titik yang hitam. Wa ayyu qalbin angkaroha dan hati mana saja yang mengingkarinya. Nukitat fi qalbihi nuktatun bayda akan diberikan titik-titik putih. Hatta yasira qalbain sehingga pada waktu itu kata Rasulullah, jadilah dua hati. Kalbun aswad murbat kalku zimujakhian Ya, jadilah dua hati. Hati yang pertama adalah hati yang hitam kelam. Bagaikan cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkara. Hati seperti ini kata Rasulullah apa? Sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf sudah lagi tidak mengingkari yang mungkar musibah. Wa akhar adapun hati yang satunya lagi yang putih bening la tadurruhu fitnatun tidak akan dimudoroti oleh fitnah mada mati samawati wal ard selama langit dan bumi itu ada. Siapa yang hatinya apa yang tidak akan termudoroti oleh fitnah? Mereka hatinya yang mentauhidkan Allah. Mereka hatinya yang senantiasa tertambat kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, yang hanya berdoa kepada Allah, yang hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Dia pun dia takut kepada Allah dan dia pun menangis kepada Allah sehingga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun berusaha untuk mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatannya dia lari dari fitnah membawa agamanya Terlebih Pak, di zaman di akhir zaman Rasulullah mengabarkan fitnah itu akan berat sekali. Kata Rasulullah, "Inna hadil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha fasatubtala akhiruha." Umatku ini kata Rasulullah dijadikan keselamatannya itu di generasi pertamanya dan kelak di generasi akhirnya kata Rasulullah akan ditimpa bala wa umurun tunkirunaha dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Tajiul fitan fayurqiku ba'daha ba'da Akan datang fitnah kata Rasulullah, di mana fitnah setelahnya terasa lebih berat daripada fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min. Datang fitnah, seorang mukmin berkata, "Hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku." Seorang mukmin takut, Pak. Ketika datang fitnah itu, khawatir kalau fitnah itu membinasakan agamanya dan menghancurkan dirinya. Karena ya orang mukmin tuh, Pak, dia lebih meng, apa, mengkhawatirkan agamanya daripada dunianya. Karena dia sadar, dia hidup di dunia berapa tahun sih? Paling banter kita ini umat Islam berapa tahun umurnya Pak? 100 tahun. Kata Rasulullah umatku itu kebanyakan umurnya 60 sampai 70 tahun. Selesai itu meninggal. Setelah meninggal apa yang akan terjadi? Di alam kubur yang merupakan awal persinggahan kehidupan akhirat, seorang mukmin yakin itu itu karena Allah telah mengabarkan tentang apa yang terjadi setelah kematiannya. Maka seorang mukmin bagi dia modal utamanya lah agamanya, din. Dia takut agamanya itu rusak dan hancur. Makanya kata Rasulullah apa? Tajiul fitnah, datang fitnah. Fayakulul mukmin si mukmin berkata, hadi muhlikati, ini justru yang akan membinasakan saya. Sumatan kasyif kata Rasulullah, lalu fitnah itu pun pergi. Sumatajiul fitnah. Ternyata apa yang terjadi? Datang lagi fitnah lain yang lebih berat. Fayakulul mu'min, si mu'min kembali berkata, hadihi muhlikati, ini yang akan membinasakan, membinasakan diriku, hadihi wa hadihi. Lalu Rasulullah bersabda, faman arada an yuzahzah anin nar wa udkhilal wa yudkhalal jannah siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih hendaklah ia mendatangi manusia dengan sesuatu yang ia suka untuk didatangi dengannya. Dua solusi. Di zaman fitnah Rasulullah menyebutkan dua. Kata Rasulullah siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga? Apa kata Rasulullah? Hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa ini? Istiqamah. Berat loh mudah ya, istiqomah itu mudah diucapkan pak tapi realisasinya berat Allah berat yang kedua bapak hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi apa maksudnya saya mau tanya sama antum antum suka tidak kalau orang tersenyum sama antum maka antum kalau suka orang tersenyum kepada antum tersenyumlah kepada mereka jangan kita ini pak yang punya wajah itu susah ya. senyum sama ikhwan itu susah kan kayaknya ya kalau ketemu sama ikhwah mau senyum tuh ya Allah harganya 50 ribu kali ya padahal kan tersenyum itu termasuk sedekah ya kan kata Rasulullah tabassum fi wajhi akhika sadaqah tersenyum di wajah saudaramu itu apa sedekah masya Allah sedekah ya antum suka tidak kalau orang lain ya membantu antum ketika antum susah suka Taib kata Rasulullah hendaklah kamu mendatangi manusia sebagaimana kamu suka di belakang itu. Kalau antum suka, antum dibantu ketika susah, bantulah teman-teman antum yang sedang kesusahan. Pikirkan bagaimana teman saya ini saya bisa bantu. Iya. Antum suka tidak? HP ya, siapa ya? Antum suka tidak? Kalau orang lain bersikap sopan santun sama antum. Suka? Ah, kalau begitu antum bersopan santunlah sama dia. Subhanallah, ini rupanya solusi di akhir zaman, Pak. Solusi ketika muncul zaman fitnah. Justru Rasulullah menyuruh kita bergaul, mempergauli manusia dengan akhlakul karimah. Kata Rasulullah, hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, lakukan ini. Pak, Masya Allah, Pak ya. Kalau kita amalkan nih hadis, saya yakin dakwah sunnah ini akan terlihat indah di, masa, di mata masyarakat. Sahih. Ketika antum ketemu orang senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Asal jangan sama lawan jenis aja, ma akhwat baru bisa, ya. Ma ikhwan nggak bisa. <laughs> Ganjen namanya. Ikhwatlah Islam ya Allah wa Iya. Nah inilah Pak zaman fitnah. Nih dia zaman sulit. Yang Rasulullah mengatakan orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara bara api yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Salim bin bin Eid Al-Hilali. Apa kata Rasulullah? Fa inna min waraikum ayyaman sabr. Ya kata Rasulullah, di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran al mutamasik bidinihi kal qabid alal jamr orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang apa Pak api bayangkan seperti memegang barang api panas kalau bukan karena tauhid kita kepada Allah dan takut kita kepada Allah dari api neraka, kita tidak akan berani dan bisa menguat memegang bara api itu ketika kita berusaha untuk ya meretas tali sunnah ada saja terkadang cibiran-cibiran kita pak cingkrang di atas mata kaki ada yang ngomong pak banjir di mana <laughs> aduh iya padahal tuh yang celananya pendek-pendek banjirnya lebih dalam padahal subhanallah iya Seseorang yang berusaha untuk akhwat yang pakai cadar semua orang ngeliatin awas awas teroris awas awas <laughs> masya allah ya berat memang tapi ya harus dipegang sebab kalau kita tidak pegang bahkan kita buang malah membakar kita dan menjadi api neraka naudzubillah kalau bukan rasa takut kita kepada Allah mungkin kita akan lepaskan saja udah daripada saya dimasuki manusia, daripada saya dicemoohkan terus sama manusia. Iya. Maka ya akhi ya azan ya Allah inilah Pak fungsi tauhid yang menjadikan seorang hamba kuat dan tegar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita ya kekuatan terus ya istiqomah di jalan Allah dan terus untuk mentauhidkan Allah dan mati di atas tauhid. Ya, ini saja mungkin apa yang sampai saya sampaikan. Silakan kita buka tanya jawab sampai setengah sepuluh. Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang masih suka mendatangi dukun untuk berobat? Ini mendatangi, mendakwahi orang tua itu pak beda pak. Pertama, antum sebagai seorang anak pasti akan dipandang leceh oleh orang tua. Kamu itu, iya, baru masih bau kencur mau ngedakwain saya. Saya itu lebih pengalaman dari kamu kan gitu istilahnya. Maka dari itu, Pak, seorang anak ketika dia melihat orang tuanya di atas kesalahan. Pertama yang harus dia perhatikan adalah bagaimana bakti dia kepada orang tua. Terkadang dakwah dengan perbuatan lebih mengena daripada sebatas perkataan. Coba antum lihat kebaktian antum. Kalau antum memang betul-betul bakti sama orang tua, anak yakin, Mbak, Orang tua mana sih yang tidak cinta kepada anaknya yang sangat bakti kepada dirinya? Apalagi antum bukan cuma berbakti, antum ngasih duit sama orang tua tiap bulan. Orang tua mana sih yang tidak suka kepada anaknya seperti itu? Bahkan dia akan bangga. Ya, yang seperti ini biasanya akan lebih didengar perkataannya daripada anak yang cuma pinter ngomong tapi berbakti sama orang tua enggak. Terkadang gitu ya. Anak ngelihat kesalahan orang tua itu maunya keras saja. Mak nggak boleh, toh itu haram. Aduh. <laughs> Gitu. Iya. Ya orang tua nggak bakal terima lah dengan kalau dengan cara seperti itu. Butuh kepada kelemah lembutan. Ya, apalagi dia orang tua kita yang harus kita hormati, yang pak orang yang paling berhak untuk kita lemah lembut kepadanya siapa? Orang tua kita. Iya. Maka dari itu ya Pertama itu tadi. Ya segera perbaikilah berbakti kita kepada orang tua. Yang kedua, apa jangan lupa doakan orang tua. Yang ketiga, coba cari cara dakwah yang paling bagus kepada orang tua. Kalau antum tidak mampu untuk bicara langsung, mungkin antum bisa dakwahi dengan cara apa? ya bisa dilakukan radio atau ya antum berikan kepada dia misalnya ada sebuah ketik makalah bagus dari sebuah ini yang di situ ilmiah masya Allah disebutkan perkataan para ulamanya dalilnya dan yang lainnya ya sambil antum ngomong coba pak ya ini benar nggak pak tolong dilihat ya sambil ngomongnya seperti itu jangan nih pak nih baca bapak tuh salah Tuh gitu kan. <laughs> Kalau begitu ya susah orang tua bukan nggak mau terima dulu. Tapi ketika antum ngomong kepada ya orang tua coba Pak ini bagus nggak sih Pak? Tolong dong baca, mungkin Bapak lebih tahu dari saya. Dibaca sama dia. Loh kok dalil semua isinya? Barangkali kalau seperti itu dia akan sadar, terbuka hatinya. Yang jelas ya kita berusaha untuk cari cara ya sebaik mungkin supaya orang tua kita mendapatkan hidayah dari dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muamalah dengan orang kafir dalam satu kerjaan apa boleh dan dan apa yang dilarang? Dan bagaimana cara dakwah kepada mereka? Orang kafir ya, yang tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, لا ينهاكم الله عن الذين لم fid في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرروهم wa إليهم إن الله يحب muqsitin." Allah tidak melarang kamu dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir ya kamu dari negeri-negeri kamu agar kamu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya. Antum punya teman di pabrik dan dia orang kafir. Bagaimana sikap antum? Pertama, dalam masalah duniawiyah, dahulu Rasulullah pun bermuamalah dengan orang kafir. Sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Bayangkan, Yahudi Ya. Rasulullah bermuamalah. Dahulu para sahabat pun demikian bermuamalah dengan orang-orang kafir itu sesuatu yang masyhur di kalangan mereka. Yang kedua, jangan bersikap kasar terhadap mereka. Terlebih umat Islam di zaman sekarang ini lemah. Disebutkan dalam hadis bahwa ada orang Yahudi melewati Rasulullah lalu dia berkata, "Assam alaik." Kalau kedengaran sih assalamualaikum ya. Padahal asam alaik artinya kematian atasmu. Rupanya Aisyah sadar kalau orang Yahudi ini bukan assalamu alaik tapi asam alaik. Apa kata orang Yahudi? Apa kata Aisyah? Wa alaikassam ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kamu kematian wahai anaknya babi dan monyet. Siapa yang nggak kesal Pak? ya Rasulullah didoakan seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Jangan begitu Aisyah. Inna Allah rafiqun yuhibur rifq. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Bayangkan Pak, ke orang Yahudi tetap Rasulullah dilarang melarang Aisyah radhiyallahu anha untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Demikian pula antum. Ya, Jangan karena antum dia apa orang kafir antum langsung manggil, "Hei, kafir." <laughs> Masya Allah Dia nggak bakalan terima. Ya. Dakwahi dia dengan akhlakul karimah. Iya. Manusia, Pak, ketika melihat akhlak Anda baik, dia akan tertarik. Makanya Rasulullah SAW ketika mendakwahi kaum kufar Quraisy dengan akhlakul karimah sampai Allah memuji Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim dalam surat Nun Al-Qalam itu. Ya, sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang agung. Perlihatkan akhlakul karimah kita kepada dia, menepati janji, ya berusaha untuk membantu. Lihat Pak di Indonesia di antara keberhasilan orang-orang kristenisasi itu dengan akhlakul karimah. Iya. Iya akhlakul karimah itu dalam Islam ya masya Allah ya kedudukannya tinggi sekali ya Pak. Terkadang ada orang alim pinternya minta ampun ilmunya mumpuni tapi akhlaknya nggak baik saya yakin orang tidak akan simpatik tapi ada orang yang mungkin akhlaknya baik lemah lembut suka bantu orang akan suka walaupun pemikirannya sesat iya Apalagi orang-orang awam yang lebih mudah tertipu dengan apa? Ya, seperti itu. Lihat orang-orang ya kristenisasi ketika mengkristenkan orang-orang Islam. Bagaimana lembutnya mereka kepada orang Islam. Sampai dibantu itu orang Islam yang lemah. Dikasih indomie dan yang lainnya. Ya, kalau ketemu senyum, bahkan ya mereka pun mengucapkan assalamualaikum. Betul. Ya. Maka dari itu sekali lagi Pak, kita umat Islam ini terutama di Indonesia atau dan bahkan di seluruh dunia sekarang ini umat Islam lemah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan di saat umat Islam lemah seperti ini, maka yang lebih baik kita lebih banyak banyak memaafkan dan bersabar dan terus bersifat apa berlemah lembut dan berakhlakul karimah. Perlihatkan inilah Islam yang benar. Islam yang baik. Ya. Dahulukan kelembutan dan kelembutan. Karena orang kafir, sebejat-bejat orang kafir tetap punya fit fitrah. Ketika melihat orang seseorang itu akhlaknya baik, dia akan pasti akan condong kepadanya. Iya. saat kita sedang sholat terjadi terjadi bencana besar seperti gempa besar, banjir besar, kebakaran dan lain-lain yang menurut kita kira-kira bisa membahayakan jiwa kita kematian. Nah, ketika kita sholat ini kita putuskan sholatnya atau kita lanjutkan. Bapak, ya. Kalau kita memang sudah betul-betul yakin ini akan menimpa gempanya besar sekali, kayaknya bakal menimpa nih atapnya. Ya segera keluar, putuskan sholat, Gak masalah. Ya, setelah itu tunggu agak aman, setelah itu sholat. Selama itu tidak akan, karena ini sifatnya mudorot dan ini darurat. Dan darurat itu tubihul mah mahdurat, sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang, Gak masalah. Ya. Memang betul dalam dalam perang dalam perang ada namanya sholat khauf dimana kalau sudah sangat genting kita dikejar-kejar musuh maka boleh kita sholat sambil lari boleh cuman satu rakaat lagi ya kalau misalnya antum belum sholat ini banjir gede banget ya tsunami antum bisa dikejar-kejar banjir sambil lari sambil sholat nggak masalah Ya, walaupun satu satu rakaat itu disebut dengan sholat khauf yang sangat genting nggak masalah seperti itu. Penjelasan tentang hukum cadar, apakah kebenaran mutlak yang harus ditaati dan apakah tidak bercadar merupakan dosa? Terjadi ikhtilaf para ulama masyhur tentang hukum cadar itu sendiri. Yang saya contoh kepadanya pendapat yang mengatakan itu hukumnya sunnah saja dan tidak wajib. Karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan hal itu diantaranya hadis Asma bintu Abi Bakar bahwa Rasulullah mengatakan kepada Asma tidak boleh seorang wanita yang sudah balik untuk memperlihatkan dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa pernah Rasulullah SAW di dalam setelah sholat Idul Fitri menceramahi para wanita dan menganjurkan mereka untuk sedekah. Lalu kata Bilal, lalu ada seorang wanita yang pipinya kemerah-merahan, ya, dia segera melemparkan kalungnya. Terlihat pipinya kemerah-merahan. Itu menunjukkan dia tidak pakai cadar dan beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa itu hukumnya boleh. Maka dari itu cadar itu hukumnya sunnah ya, atas pendapat yang saya condong kepadanya. Namun tentunya bukan berarti sunnah itu perkara yang yang yang dilecehkan tidak. Walaupun itu sunnah, tapi itu sunnahnya sangat ditekankan sekali, Pak. Terlebih di zaman sekarang ini fitnah antum saya mau tanya ikhwan kalau ngelihat kaki perempuan dengan wajah perempuan lebih tertarik mana? Hmm? Ya wajah dong. Wajah itu lebih memfitnah daripada jempol kakinya kan? <laughs> Iya. yeah. Kalau antum ngelihat wajahnya apalagi cantik luar biasa, masya Allah. Iya. Mungkin seminggu aja nggak lupa lupa kali. Iya. Maka dari itu, ya perempuan akhwat ya walaupun itu hukumnya sunnah tetap berusahalah untuk memakai cadar. Tapi bagi mereka yang belum mampu ya untuk pakai cadar ya tentu kita pun juga jangan mencelaknya. Akhwat yang sudah bercadar ketika melihat yang belum bercadar akhirnya acuh tak acuh atau bahkan menghinanya meledeknya nggak boleh tetaplah berusaha mendekatinya. Justru harusnya dikasih motivasi, harusnya didekati, ya. Ya terkadang begitu, abong-abong merasa sudah bercadar, akhirnya melihat orang yang belum bercadar dipandangnya dengan pandangan pelecehan. Ini menunjukkan masih ada ujub di hatinya. Jangan seperti itu. Ya, Kebanyakan seperti itu Pak Ada akhwat ngadu Ustaz, Dulu saya waktu masih harokah Saya itu seperti dalam sebuah keluarga Baru masuk aja udah Masya Allah ya Semua mata berbinar Dan tersenyum kepada saya Tapi setelah saya ngaji ke ini ke salaf Ya Itu akhwat-akhwat ngeliati saya kayak ngeliat hantu Ya dianggapnya gimana gitu. tadinya saya nggak betah, Ustaz. Saya mau tinggalkan saja kajian ini. Kok begini sih akhlaknya? Ya. Masya Allah itu akibat daripada apa? Karena si akhwat ini tidak fakih. Seharusnya melihat ada orang yang baru ngaji itu senang dia. Bukankah Rasulullah bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li tidak beriman seseorang sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Kalau dia suka dirinya dapat hidayah, kenapa dia tidak suka diri orang lain dapat hidayah? Kenapa ketika dia melihat, dia melihat orang yang baru ngaji ia acuek, acuh tak acuh? Di mana hadis tersebut? Di mana keimanan dia kepada Allah? Di mana ketawaduan dia? Padahal dulu pun dia seperti itu. Kenapa dia tidak bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada dia sehingga kemudian dia berusaha untuk ya, merangkul saudara-saudarinya itu agar lebih kuat dia di atas sunnah. Iya. Lihat para sahabat ketika melihat ada orang yang baru masuk Islam itu mereka langsung senang. Ya. Disambutnya oleh mereka, dirangkulnya oleh mereka, bagaikan satu jiwa, satu badan. Ya. Subhanallah. Nah, ini yang kita butuhkan, Mas ya jangan kita abung-abung udah ngaji yang penting saya udah ngaji orang lain ya kita terkadang tidak peduli Salat jamaah takhir zuhur asar waktu asarnya hampir habis hanya cukup dua rakaat saja. Salat yang mana yang kita dahulukan Ustadz? Zuhur dulu atau asar? Jamaah takhir itu di waktu asar ya. Nah sekarang apa namanya waktunya sudah hampir habis ya ini kenapa ya keteledoran dia atau gimana ini kalau memang ternyata udur kalau udur namanya darurat dan sesuatu yang sifatnya darurat nggak masalah tapi kalau dia teledor sengaja dia, dia di, di, diulur-ulur maka tidak ada udur buat dia salah dia kenapa dia ya ulur-ulur seperti itu berdosa besar dia bahkan itu termasuk sholatnya munafik kata Rasulullah tilka salatun munafik yajlis yarkubu syams kata Rasulullah itulah salat orang munafik yang dia duduk ya menunggu-nunggu sampai matahari menguning ya lalu kemudian ia salat fanaqara naqratal ghurub kata Rasulullah dia pun kemudian salat seperti apa gagak mematuk naudzubillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ketika ingin mengajak atau dakwah kepada keluarga atau teman-teman Muncul rasa tidak enak Tidak enak kenapa ya Ya Dapat pahala kok nggak enak Takut dianggap aneh atau sok suci Ini takut dari setan Kan Allah berfirman Innama dharikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah Itulah setan kata Allah Menakut-nakuti wali-walinya Selalu ya, setan itu selalu menakut menakut-nakuti. Eh nanti kamu kamu kamu dat, ya dakwah dia kamu bukan dilecehkan sama dia. Takut ya, takut kok begini. Jangan. Kalau seperti itu jadinya para nabi nggak bakalan mau berdakwah, Mas. Ya. Justru ketika kita dakwahi kemudian kita dilecehkan, disitulah pahala besar ketika kita bersabar. Kenapa sih orang-orang Kristenisasi itu ketika mereka mendakwahi umat Islam di tengah-tengah umat Islam tidak takut ya bahkan mereka begitu sabarnya untuk mendakwahi mereka kepada ya agama mereka yang menyesatkan tersebut kenapa kita jelas-jelas yang insya Allah mudah-mudahan kita di atas al-haq dan kebenaran kenapa kita tidak lebih sabar dari mereka untuk mendakwahi mereka buang pak rasa tidak enak ini buang rasa-rasa takut takut yang tak beralasan seperti ini iya yakini hadis la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am Allah memberikan hidayah kepada seseorang dari kamu ya melalui kamu itu lebih baik buat kamu dari onta merah ya ada seorang ikhwah dia dulu bekas apa namanya harokah dia cerita ke saya, Ustaz, saya dulu waktu masih harokah, kalau ngelihat orang tuh mata saya hijau, Ustaz. Maksudnya hijau kenapa? Wah ini kesempatan nih saya dakwahi. Nggak tahu ya, kata dia, kalau ngelihat orang tuh maunya ngedakwahi aja. Saya deketin dia, saya kasih brosur-brosur, saya kasih ini. Terus sekarang setelah ngaji salaf gimana? Kok beda ya kata dia. Lah ya jangan begitu lah Justru setelah kamu ngaji yang benar kamu harusnya ya lebih sungguh-sungguh lagi mendakwahi manusia. Habis gimana? Saya kalau setelah ngaji salaf ini ngerasa kok ilmu saya sedikit banget kayaknya. Iya, walaupun ilmu kita sedikit, setidaknya kita mau ngajak orang ya, duduk di majlis talim kan masya Allah. Ya, walaupun kamu duduk ilmunya sedikit, tapi gara-gara kamu ada orang diberikan hidayah oleh Allah kan Masya Allah. Dapat unta merah luar biasa. Iya. Yeah. Cobalah kita berusaha. Setidak kalau kita tidak memang tidak pun tidak bisa berbicara, antum bisa berdakwah dengan dengan, dengan banyak cara. Media banyak alhamdulillah. Bisa dengan SMS kan hadis-hadis yang sahih, ya. Bisa dengan email dan yang lainnya. Alhamdulillah media dakwah di zaman sekarang luar biasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana cara mendidik anak di rumah agar kita tidak mudah marah? Nah inilah ujian kita. <laughs> ya. Kalau sama anak orang antum nggak bakal berani marah, tapi sama anak sendiri, aduh, ya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memarahi anak sekalipun juga. Ini dia Anas bin Malik. Kata Anas, demi Allah, aku membantu Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Tak pernah aku mendengar Rasulullah berkata kepadaku, "Cis." Ya. Sebutkan dalam sebuah riwayat suatu ketika kata Anas, aku diperintahkan Rasulullah untuk sebuah keperluan. Ketika di perjalanan, ternyata aku melihat anak-anak sedang bermain sebaya denganku. Akhirnya aku lupa dengan perintah itu, aku pun ikut main. Akhirnya Rasulullah nyari-nyari Anas kemana? Anas, mana? Ya kebutuhan itu lupa rupanya. Rasulullah tidak mem tidak memarahiku dan tidak mencaciku. Itu memang butuh kepada apa? Kesabaran. Ya. Tabiat kalau antum sudah berhasil terhadap anak antum, maka antum lebih mampu lagi daripada orang lain. Sahih. Ya. Yeah. Pertama, Pak, yang harus antum pahami bahwa marah kepada anak itu bukan solusi. Marah kepada anak itu bukan apa? Solusi. Setelah antum marah sama anak, coba antum lihat apakah anak semakin baik atau tidak. Tidak. Justru si anak tuh semakin bisa mencontoh marah bapaknya. Oh begini ya kalau marah. Besok gantian dia marahin kantum. Besok gantian yang mau ya dia mukul antum. Betul. Apalagi anak itu ya mudah sekali untuk meniru gaya bapaknya. Ya. Makanya subhanallah Pak, lihatlah Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada anak luar biasa ya. Kata Rasulullah perintahkan anak kamu sholat umur 7 tahun dan pukul umur 10 tahun. Rasulullah baru memberikan izin mukul itu umur 10. Ya. Berarti kurang dari itu belum tidak diizinkan Rasulullah SAW. Kenapa? Itu pengaruh terhadap psikologi anak jelek. Ya, kenapa? Akibatnya si anak itu nantinya nggak punya rasa percaya diri, ya, dan yang lainnya jelek, pak. Oleh karena itulah seorang orang tua yang baik adalah bagaimana berusaha untuk meluruskan anaknya dengan cara yang sebaik-baiknya, walaupun ya bagaimana cara yang tidak memukul karena cara mukul itu adalah cara yang terakhir. Kalau memang sudah tidak ada cara lagi baru boleh dipukul. Tapi pukulan yang gue mubarrah kata para ulama, mubarrah yang yang membuat tidak mema, yang tidak membuat memar. Tidak masalah. Ya, kalau memang sudah tidak ada cara lain kecuali kecuali itu. Tentunya juga marahnya dengan marah kasih sayang. Ya, Allahu a'lam. Apa berjab, hukum berjabat tangan dengan orang kafir? Hukum berjabat tangan dengan orang kafir boleh atau tidak? Saya belum mendapatkan hadis yang melarang ya. Kalau berjabat tangan antara kaum mukminin, betul itu adalah akan menggugurkan dosa-dosa. ataupun dengan orang kafir apakah bisa atau tidak? Yang jelas ini butuh kepada apa namanya dalil apakah itu boleh atau tidaknya saya belum mendapatkan dan kita masuk kalau kita kembalikan kepada kaidah usul fikih bahwasanya pada asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya Bagaimana hukumnya uang yang telah kita terima sebagai panjar dalam jual beli tanah namun kemudian hari ternyata batal, uang tersebut sudah terpakai sebagian. Di dalam akad tidak disebutkan mengenai uang panjar tersebut. Lebih baik uang tersebut dikembalikan, Pak. Memang e, para ulama berbeda pendapat tentang bayul arbun. Yaitu uang ya bayul arbun tuh begini saya mau beli mobil ini ya tapi ada uang DP saya mau jual mobil ini tapi ada uang DP kalau ternyata kamu nggak jadi uang DP-nya buat saya ya udah DP dulu setelah beberapa ini kok nggak jadi akhirnya DP-nya buat dia nah ini disebut dengan bayul arbun para ulama berbeda pendapat bolehkah atau tidak Syekh kalau saya baca dalam fatwa Syekh bin Baz beliau mengatakan boleh selama itu keriduan dari kedua belah pihak. Nah sekarang panjar ini termasuk DP apa tidak? Yang lebih selamat, lebih baik dikembalikan saja. Pak. Karena itu bukan hak kita, itu uang uang orang. Mohon jelaskan biografi Ustadz secara singkat untuk kami Sama panitia aja deh perhatian sama anak. Tadi sudah sebutin ya sedikit nama anak Badur Salam, orang Bogor, orang Cilengsi tapi punya istri orang Siantar situ. <laughs> ya Dan alhamdulillah lulus kuliah uh, hadis dari Madinah tahun 2001. Iya. Yeah. Syiah yang berkeyakinan semua sahabat murtad kecuali tiga orang atau tujuh orang saja setelah Rasulullah wafat. Apakah Syiah model ini masih disebut umat Nabi Muhammad SAW? Ini ya Imam Malik mengkafirkan model Syiah seperti ini, Rafidah namanya. Dahulu di zaman ulama terdahulu Pak dibedakan antara Syiah dengan Rafidah. Makanya tidak aneh kalau ada perawi-perawi yang dikatakan oleh para ulama Syi'i, Syiah tapi hadisnya diterima. Karena kata Ibnu Hajar, Syiahnya zaman dulu itu menurut para ulama beda dengan Rafidhah. Syiah itu adalah mereka yang lebih mengunggulkan Ali dan mencaci maki Muawiyah, tapi tidak sampai mengkafirkan para sahabat itu saja. Makanya ada seorang ulama besar yang bernama Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, guru Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dia Syiah. Iya. Yeah. Sampai Imam Ahmad kalau duduk di majlis beliau dan ternyata beliau sedang menjelek-jelekan Muawiyah, beliau tutup telinganya. Kamu dengar? Iya. Aban bin Taglib kata Az-Zahabi Syi'iyun ghalin Syiah yang ekstrim Lakinnahu sadukun fi riwayah Tapi dia saduk dalam riwayatannya Falana riwayatuhu wa alaihi bid'atuhu untuk kita riwayatnya buat dia bid'ahnya. Tapi untuk Rafidah seluruh ulama sepakat bahwa Rafidah tidak boleh terima periwayatannya. Ya. Siapa Rafidah? Yaitu yang mengkafirkan para sahabat. Makanya kata Imam Syafi'i, "Arwi an kulli ahadin illa Rafidah, fa innahum yastahilluna al-kadzib." Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali orang-orang Rafidah karena mereka itu menghalalkan dus dusta. Ya. Nah, yang mengkafirkan sahabat ini, Pak, Imam Malik berpendapat kafir. Berdasarkan firman Allah dalam surat ya, Al-Fatah ayat terakhir. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah dan disebutkan kemudian setelah itu ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه yu'jibu zurra ya liyaghidha bihimul kuffar perumpamaan mereka dalam Injil ya, perumpamaan para sahabat di dalam Injil seperti ya pohon yang mengeluarkan tunasnya lalu kemudian dia menjadi besar dan bagus membuat kagum para petani dan membuat marah orang-orang kafir kata Imam Malik siapa yang merasa marah kepada para sahabat maka dia masuk dalam ayat ini. Dan orang-orang Rafidah marah kepada para sahabat dan tidak suka kepada para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat subhanallah. Ya. Sampai kata Abu Zur'ah, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat itu hakikatnya ingin menolak Islam, Pak. Kenapa? Karena Islam itu dinukil melalui para sahabat. Lalu kalau para sahabat semuanya dikafirkan, otomatis apa? semua penukilan tentang Islam gugur. Gugur. Yang meriwayatkan hadis-hadis tentang sholat kebanyakan siapa? Ya semuanya para sahabat, bukan dari ahlul bait rata-rata. Iya. Iya dari banyak dari Ibnu Abbas ada, dari Ali bin Abi Thalib ada. Yang meriwayatkan hadis kalau begitu kita tolak Islam ya akibat klaim-klaim orang-orang Syiah bahwa mereka sudah kafir naudzubillah. Jelas ini ya klaim-klaim yang batil dan tentunya tentang masalah akidah Syiah Rafidhah ini ya butuh pada pembahasan tersendiri ya tentang siapa mereka, bagaimana asal usul mereka, bagaimana keyakinan mereka. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz apakah makanan akan makanan sembelian ahli kitab yang sekarang boleh kita makan, boleh kalau mereka baca bismillah. Ya, buktinya lo kan orang ahli kitab sekarang mengucapkan mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan itu tiga dari yang tiga. Ya, ahli kitab zaman dulu juga begitu. Kan Allah berfirman, Ya laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Tapi Allah memberikan rukhsah untuk kaum mukminin bahwa sembelian ahli kitab itu halal untuk kaum mukminin selama mereka membaca bismillah. Tapi kalau kita tahu bahwa ahli kitab orang-orang Nasrani yang Indonesia biasanya nggak paham bismillah, nggak tahu bismillah, ya jangan dimakan. Hatta orang Islam kalau dia nyembelihnya nggak baca bismillah tetap nggak boleh dimakan, Pak. Apalagi orang ahli kitab. Ya, tidak boleh sama sekali. bank syariah atau asuransi syariah yang dilegitimasi ya itu benar-benar syariah apa enggak Ustaz saya kira cukup buat antum bukunya Dr. Arifin Badri yang menjelaskan tentang hakikat perbankan syariah ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya ya yaitu antum baca saja ya dijelaskan oleh beliau secara panjang lebar tentang hakikat daripada ya bank-bank syariah yang ada. Baik, saya kira sudah nggak ada yang tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak? Apa? Husnirin. Hus Rus Rus nilin, nggak jelas <laughs> apa pertanyaannya tentang tauhid itu apa begitu? Tentang apa, Pak? Togut. Oh, togut. Togut, Pak. Dari kata-kata togo. Togo yatgo, Artinya melampaui batas jadi togut artinya ya setiap hamba yang melampaui batasannya dirinya dari seorang hamba. Melampaui batasannya seharusnya di seorang hamba tapi kemudian memposisikan diri sebagai melebihi hamba. Itulah disebut dengan togut. Para ulama seperti Syekhul, Islam, Syekhul Islam ya Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulul salatah menyebutkan bahwa togut itu ada lima. Yang pertama dukun togut. Yang kedua setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho togut. Yang ketiga setiap orang yang ngaku-ngaku tahu yang gaib togut. Yang keempat orang yang berhukum dan hukum selain Allah togut yang kelima setan, togut. Ya. Semua ini cakupan to togut. Nah, sekarang Pak, yang di apa sih namanya? Yang digembar-gemborkan togut di zaman sekarang itu hanya difokuskan kepada satu. Itu pemimpin yang bertidak yang tidak berhukum dan hukum Allah. Padahal para ulama ahlu sunnah dalam dalam masalah pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah itu ada perincian yang sangat detail sekali. Dan ini perincian ini mereka berpaling darinya. Ya, telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh, demikian pula Syekh Syekhul Islam Timur dan yang lainnya banyak dalam kitab-kitab mereka. Seperti juga ya, di, di, di, dijelaskan oleh Al Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim bahwa orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu ada beberapa keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, orang yang berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa hukum manusia ini lebih sempurna daripada hukum Allah. Kafir dia jelas. Yang kedua, orang yang berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa hukum buatan manusia ini selevel dengan hukum Allah. Kafir jelas. Yang ketiga, orang yang berhukum dan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin bahwasannya berhukum dan hukum selain Allah itu boleh. Berhukum dan hukum selain Allah itu boleh dan bahwasanya Allah sudah menghalalkannya. Maka ini pun juga kafir kata para ulama. Namun, apakah langsung kita kafirkan? Tentu tidak. Harus memenuhi syarat. Syarat-syarat kafir mengkafirkan tuh Ya, dia telah disebutkan oleh para ulama. Hilang juga syubhatnya. Terkadang ada orang syubhatnya di pikiran dia. Ya, berapa banyak? Karena ada syubhat-syubhat dari orang liberal atau yang lainnya akhirnya dia anggap boleh. Adapun kata para ulama, kalau dia berhukum dan hukum selain Allah, dalam keadaan dia yakin seyakin yakinnya bahwasanya hukum Allah lah itu yang paling baik dan bahwasanya dirinya berdosa ketika dia melakukan perbuatan ini, maka ini tidak dikafirkan oleh para ulama dan orangnya fasik. Bahkan kata Al-Qurtubi ini ijma kaum muslimin. Ini ijma apa? Kaum muslimin. Iya. Nah, Bapak, iya. Di zaman sekarang ini seakan-akan makna togut itu difokuskan kepada ini, Pak Padahal kuburan yang disembah selain Allah togut. Dukun-dukun yang itu ya yang kalau antum lihat di mana di televisi Ghostbuster tuh Pak. Ya, tim pencari hantu. Ya, yang suka begini-begini. Itu dukun itu sebetulnya tapi pakai pakaian kiai, togut. Orang-orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib togut. Ya, syaitan, togut. Kenapa togut-togut yang ini yang jelas yang lebih besar dilupakan? Ya, sementara masalah yang apa namanya yang memang itu juga memang besar yaitu yang berhubungan dan berhukum dan hukum selain Allah itu selalu digembar-gemborkan apa yang diinginkan dari itu tentunya Pak Rasulullah sudah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah sudah mengabarkan Rasulullah sabda apa? Saya kunu ba'di a'immah akan ada setelahku pemimpin-pemimpin Nabi bi haji yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuk Westanu Nabi bi sunnati dan mengambil sunnah selain sunnahku nah kalau mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah sunnah siapa sunnah buatan kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Ya. Lalu Rasulullah sabda, "Wasayakumu fihim rijal." Dan akan ada pada mereka orang-orang yang kulu hatinya hati setan berbadan manusia. Ketika Rasulullah ditanya, "Hai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti itu, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Isma' wa ati, tetap dengar dan taatlah." Dalam hal yang ma'ruf ya wa in duriba dhahruk akhidha maluk walaupun badanmu dipukul dan hartamu diambil Rasulullah yang memerintahkan seperti itu bahkan di zaman Rasulullah ada tidak pemimpin yang tidak berhukum-hukum Allah ada tidak ada siapa dia Najasyi Najasyi selama dia masuk Islam dan menjadi raja apa dia, dia berhukum dengan hukum selain dengan hukum Allah? Tidak. Bahkan kata Syekhul Islam solat aja enggak ya karena dia jauh dari Rasul dan dia pun juga karena takut ditekan tapi ketika Najasyi meninggal disolatkan tidak Rasulullah disolatkan ya makanya ya akhi ya ini harus kita pahami tentang makna togut sudah saya sebutkan tadi tentang hakikat togut ya Allah silakan Assalamualaikum. Siapa nama antum? Syahrul Ramadan. Masya Allah. Bulan puasa. <laughs> Silakan. Lahir di bulan puasa ya. <laughs> Pertanyaan yang bagus. Pertama, Pak. Iya. Terkadang seseorang berpikiran yang menyesatkan atau melakukan kesesatan itu karena ketidaktahuan dia. Karena apa? Kebodohan dia. Seorang dai yang harus dia pahami adalah janganlah keinginan dia, keinginan dia yang terbesar adalah menyesatkan manusia. Tapi hendaklah keinginan dia yang terbesar adalah memberikan hidayah kepada manusia. Itu sifat seorang dai harus begitu, Pak. Makanya ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif sampai Rasulullah dilemparin dengan batu sampai berdarah kaki-kakinya. Bahkan sampai-sampai malaikat gunung menawarkan bantuan. Hai hey Muhammad, kalau kamu mau aku akan angkat dua gunung akhsyab dan aku akan timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan. Aku berharap mudah-mudahan keluar dari punggung mereka sebuah generasi yang beribadah kepada Allah saja. Masya Allah. Itulah seorang dai itu harus punya jiwa yang besar. Yang dia inginkan adalah supaya dia orang dapat hidayah dulu, bukan dulu dengan ya semangatnya pengen menyesatkan orang jangan. Ini yang harus antum paham. Iya. Dan itu sifat Rasulullah SAW. Berapa banyak para sahabat yang jatuh kepada kesalahan, tapi apakah Rasulullah langsung menyesatkannya? Ini dia Hatib bin Abi Balta'ah ketika Hatib ya mengirimkan surat kepada saudara, ingin mengirimkan surat kepada saudara yang di Mekah yang akibatnya membocorkan rahasia Allah dan Rasulnya. Dan itu termasuk pengkhianatan. Ya. Dan Allah pun mewahyukan kepada Rasulullah tentang perbuatan Hatib itu. Maka kemudian Rasulullah pun memanggil Hatib. Sesampainya di hadapan Rasulullah Umar berkata, "Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafik ini." Ya kata Rasulullah apa? Jangan hai Umar. Hai Hatib. Apa yang membuat kamu berbuat berbuat seperti itu? Tuh ditanya dulu sama Rasulullah. Ya. Kata Hatib, "Hai Rasulullah, aku begini dan begini begini." Rupanya dia ada syubhat. Syubhat ini harus di dihilangkan. Antum ketika dialog sama orang harokah, sudahkah antum punya kekuatan ilmu untuk menghilangkan syubhat dia? Antum gak punya ilmu mau dialog sama orang yang punya syubhat. Akhirnya apa yang ada adalah ngeyel. Ketika dia berusaha ngeyel, antum juga ngeyel. Akhirnya antum kesel, dasar sesat loh. Nah. Akhirnya apa dengan hawa? Hawa nafsu. Kenapa? Gara-gara antum tidak punya ilmu sebetulnya. Makanya Pak, kalau mau dialog tuh ngaca apa sama diri sendiri. Antum sudah punya ilmu apa belum gitu loh. Ya kalau nggak punya ilmu ya jangan berani-beraninya kita mau dialog-dialog dulu. Wah saya mau dialog nih sama teman saya yang harokah nih. Ya, masya Allah. Jangan dulu pak, jangan dulu. Lebih baik antum dia dak dakwahi dia dengan apa? Kasih makalah-makalah coba teman barangkali bagus nih. Baca deh Bagaimana menurut pendapat antum gimana? Kan bagus kan? Ya dengan akhlak yang baik, dengan masya Allah. Ini pak yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah tahu orang ini ternyata memang sebetulnya tahu dirinya salah, atau ya dia memang ngikutin hawa nafsu, Maka orang yang sesat, bolehkah kita katakan sesat? Boleh. Boleh tidak? Boleh, karena hukum sesat itu kata para ulama adalah hukum duniawi, bukan hukum akhirat. Bedakan antara hukum neraka dengan hukum sesat. Paham tidak? Iya. Makanya uh, eh, Al Imam Ad-Darimi Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ketika menulis buku beliau terhadap bantahan Bishar Al-Marisi, beliau berikan judulnya apa? Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishar Al-Marisi Abdal Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishar Al-Marisi yang sesat. Oh, dikatakan itu situ yang sesat. Kenapa? Karena si Bishar ini sudah tegak kuja sebetulnya. Ya, banyak ulama yang sudah menegakkan hujah termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ini orang ngeyel dan ikutin hawa nafsu. Maka para ulama pun menyatakan dia sesat. Boleh. Tapi ingat, jangan Anda fahami fonis sesat itu sama dengan fonis pasti neraka. Ini banyak orang yang tidak faham masalah ini. Ya. Ketika kita menghukumi suatu perbuatan sesat belum tentu pelakunya sesat karena bisa jadi pelakunya tidak ketika kita menghukumi pelakunya sesat kita bukan berarti kita katakan dia pasti neraka karena kata Syekhul Islam orang yang terancam masuk neraka bisa jadi dia tidak masuk neraka akibat daripada bisa jadi di akhir hayatnya dia taubat dan kita tidak tahu atau yang kedua bisa jadi dia ditimpa musibah yang sangat berat, akhirnya Allah ampuni dosanya. Atau yang ketiga, bisa jadi dia pernah mengamalkan suatu kebaikan yang besar di sisi Allah, sehingga Allah maafkan dia. Atau yang keempat, dia mendapatkan syafaat Rasul Rasulullah. Kita tidak tahu. Makanya Pak, menghukumi sesat itu hukuman di dunia sesuai dengan yang dia tambahkan kepada kita. Kalau dia menampakkan kesesatan, masa kita nggak boleh katakan sesat? Sebagaimana antum mengatakan orang Nasrani sesat, nah, maka setiap mereka yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis boleh kita katakan sesat, boleh. Tapi ingat kembali kepada poin yang pertama tadi. Itu jangan keinginan kita yang terbesar adalah menyesatkan orang, tapi jadikan keinginan kita yang terbesar adalah memberikan hidayah kepada manusia dulu, itu dulu, Pak. Ya, jadilah kita apa umat apa seorang ahlu sunnah yang penuh kasih sayang. Makanya kata Syekhul Islam Timia apa? Ahlu sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamhum lil khalqi. Ahlu sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi dia yang paling sayang kepada manusia. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya, paham? Salam. Siapa nama antum? Edi. Apa? Suka ngasih-ngasih gitu. Apa? Ngasih gula. Bolehkah kita menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram? Hah? Bolehkah kita menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram? Saya pernah mendengar Syekh Ibrahim Ar-Ruhali pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan kalau memang penghasilannya semua dari yang haram lebih baik kita tidak terima. Tapi kalau dikhawatirkan akan timbul mudorot, maka kita terima tapi jangan dimakan. Ya, terkadang Pak di zaman sekarang ini Pak, kita ini sangat butuh untuk mendekati manusia supaya dia dapat hidayah. Ya nggak apa-apalah kita terima dulu sambil kita terus dakwahi dia. Mudah-mudahan dengan sikap kita yang lembut kepada dia, mudah-mudahan dia mau sadar suatu ketika kelak. Tapi tetap bantu jangan makan, mungkin antum kasihkan fakir miskin, nggak masalah. Iya. Allah Allah. apa ya oh, kalau ada orang kafir gitu kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum disebutkan dalam hadis apabila orang-orang kafir itu memulai kalian dengan assalamualaikum maka jawablah waalaikum dah titik bukan assalamualaikum Hmm? Enggak, kalau di zaman sekarang orang-orang Nasrani seringnya begitu. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Fi Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikum. Dah. Sebagian sebutkan dalam hadis yang sahih. Masih ada yang bertanya? Ya, satu satu lagi aja, Fadl. Siapa nama antum? Hah? Saiful. Ada yang bertanya bagaimana tentang orang yang cuma memilih beberapa ustadz saja tapi yang lainnya enggak. Apa alasannya tanya dong. Kenapa alasan Anda begitu? Pertama Pak, memilih guru itu bagus sebetulnya. Kalau memang ternyata memilihnya sesuai dengan syariat. Tapi kalau milihnya cuma karena selera dan hawa nafsu ya jangan. Ah si Ustadz ini mah menyampainya nggak enak. Yang ini mah wah ini asik nih. Jadi akhirnya ya dia pilih-pilih itu karena enak apa enggaknya. Bukan seperti itu parameter dalam memilih ustadz parameter dalam memilih ustadz adalah apakah ustadz itu orang yang memang mumpuni ilmunya atau tidak. Yang kedua, apakah ustadz tersebut orang yang memang lurus akidah dan manhajnya atau tidak? Ini dua parameter, Pak. Makanya Rasulullah sabda inna min asyratis sa'an yutamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al asagir. Kata Abdullah bin Mubarak, al asagir adalah ahli bid'ah. Maka dari itu Abdullah bin Umar berkata, "Dinak, dinak, fa ma huwa damuk walahmuk." Agamamu, agamamu jagalah. Ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambillah dari orang yang istiqomah lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Jangan. Ya. Imam Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muadzab berkata, Wala yambagi li talibil ilmi an yatlub illa kamulat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah mumpuni ilmunya. Ya harus itu Pak. Ya, ya kalau misalnya dia cuma pintar ngomong tapi ilmunya cetek, buat apa diambil? Kata Imam Ash-Shatibi, orang yang berguru kepada orang yang tidak apa yang yang yang bodoh sama saja antum ngomong kepada dia kabarkan kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Iya. Jangan, Pak. Maka dari itu ya, antum ana yakin kalau antum belajar komputer pengennya mau dari siapa? Oh, dari ahli komputer dong. Antum belajar biologi maunya dari siapa? Ya dari ahlinya dong. Nah agama juga sama. Ya, nggak setiap orang bisa kita ambil. Maka dari itu antum lihat parameter antum tidak mau ngambil itu kenapa? Kalau parameternya hanya selera saja, nggak boleh, nggak benar. Ya, berapa banyak orang yang sangat dalam ilmunya tapi dalam menyampaikannya kurang enak. Banyak pak. Bagi antum kalau duduk di, di kajian masyayikh di Saudi itu. Kalau syekh Muhammad Syekh di Saudi kalau ceramah itu lempeng-lempeng aja mungkin antum tuh nggak enak banget nih sih, ya cara tapi ilmunya luar biasa ya maka dari itu disinilah kita harus melihat ya parameter siapa yang kita ambil dan siapa yang tidak ambil itu yang betul-betul sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama bukan sesuai dengan hawa nafsu kita barangkali ini saja mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat rumah di dekat masjid melaksanakan sholat jamaah lima waktu kecuali Jumat. Apakah diperbolehkan? Maksudnya apa ya? Perbolehkan apa ya, Pak? Oh ya. Bukan di masjid. Kenapa tidak di mas tidak ada masjid di situ, Pak? Ajib. Kenapa dia tidak mau di masjid, eh, eh, Pak? Eh, ya. Kalau di sana ada masjid, maka jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan akhirnya terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Karena ini jelas ya memecah belah kaum kaum muslimin. Kalau hanya karena ada kebid'ahan-kebid'ahan di situ, jangan sampai kemudian kita mengatakan ah imamnya ahli bid'ah sehingga muslat di belakang dia. Maka siapa yang mengatakan demikian dia telah menyelisih ijma kaum muslimin bahwasanya sholat tiada di belakang ahli bid'ah itu hukumnya boleh. Iya. Tetaplah sholat di belakang mereka. Jangan kemudian kita membuat perpecahan lagi. Kecuali kalau memang masjidnya di dalamnya jelas ada kuburan, Pak. Antum mau pergi sana lah ada kuburannya. Gimana mau sholat sementara sholat di, di masjid yang ada kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan termasuk dosa besar. Iya. Maka pada waktu itu darurat ya nggak masalah bikin jamaah. Iya. Selama di situ ada masjid, Pak. Selama di situ ya ini walaupun misalnya imamnya suka zikir sampai keras-keras begitu, tetaplah sholat di belakang dia. Ya, tetaplah sholat di belakang dia sambil kemudian kita sering memberikan apa? Ya, dakwah sampaikan kepada dia sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat dia. Apa hukumnya pengajian tasawuf dan tarikot? Nah, ini pembahasannya panjang nih. Siapa tasawuf, siapa tarikot, di situ juga. Oh, jangan-jangan torikot ini, Pak. Mm -mm. Karena memang torikot begitu selalu memisahkan diri. Iya, dengan Kenapa? Masya Allah. Mungkin Pak ya, Bapak e, caranya diantaranya ya Bapak berusaha cobalah bikin kajian di masjid itu supaya apa namanya orang bisa kita imbangi lah pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti itu ya supaya orang paham yang kedua ya cobalah bapak misalnya mengcopy dari sebuah ini tentang ya apa namanya hakikat sunnah kemudian perkenalkan bagi-bagi ke mereka ya, supaya mereka bisa memahami dan mengetahui tentang hakikat sunnah aja dulu nah, jangan langsung kita ya serang namanya mereka karena kalau kita langsung serang biasanya nggak mau ya. tapi pahamkan dulu dari sesuatu yang sifatnya dasar-dasar gitu Allah mungkin cukup ya dari saya Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.